syukur kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Kembali mempertemukan kita Untuk bersama-sama Belajar ilmu syar'i Saling nasihat menasihati dalam kebenaran nasihat menasihati dalam kesabaran Duduk bersimpuh Menuntut ilmu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di jalan itu dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surganya. Maka ini yang membuat kita senantiasa termotivasi untuk selalu berada di atas ilmu. Membaca kitab-kitab para ulama, mempelajarinya bersama ikhwan dan akhwat. Di samping kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk belajar. Namun di sana pasti banyak sekali hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu di antara yang terbaik adalah dimudahkan untuk kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu di sini bisa mencakup dua makna. Sebagaimana jalan ke surga di sini juga bisa mencakup dua makna. Barang siapa yang berjalan di atas sebuah jalan menuntut ilmu, makna yang pertama jalan yang hakiki. Jalan yang hakiki, yaitu dia pergi dari rumahnya keluar dari rumahnya berjalan di sebuah jalan pergi ke sebuah tempat untuk menuntut ilmu. Baik perjalanannya itu singkat atau perjalanannya itu panjang. Jauh ke negeri orang. Maka ketika dia keluar dari rumahnya, menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, itu makna daripada hadis. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan untuk menuntut ilmu, keluar dari rumahnya, pergi berjalan, menuntut ilmu atau makna berjalan di suatu jalan maknawi, jalan ilmu, yaitu membaca, mendengarkan, memahami, menghafalkan, mengulang, berdiskusi, walaupun dia tidak mesti harus berjalan keluar dari rumahnya, pergi bersafar, pergi ke sebuah daerah, pergi ke sebuah negeri. Tapi dia duduk di tempatnya, dia buka kitab para ulama, diskusi dia dengan istrinya, diskusi dengan anaknya, dihafalkan poin-poin penting, dibaca kitab-kitab para ulama, walau di rumah kita sendiri. Ini adalah jalan untuk menempuh perjalanan sebuah ilmu. Maka kedua-dua makna ini tercakup di dalam hadis tadi. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan untuk menuntut ilmu. Allah mudahkan untuknya jalan ke surga juga dua makna. Maknawi dan hakiki. Maknawi adalah Allah mudahkan untuknya jalan ke surga mengetahui mana jalan yang diridhoi oleh Allah dan mana jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah mudahkan untuknya. Orang yang serius mencari ilmu yang hak, Allah akan mudahkan untuknya mengetahui mana yang hak mana yang batil. Mana yang sahih, mana yang salah. Mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Mana yang bid'ah. Sehingga ketika dia tahu mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mudah baginya untuk ke surga karena dia sudah terang baginya jalan menuju surga. Yang hak adalah jalan menuju surga, sebagaimana yang batil adalah jalan menuju neraka. Mudah baginya untuk mengetahui jalan menuju surga karena dia jelas baginya ini hak, ini batil. Ini jalan ke surga maknawi. Jalan ke surga hakiki. Nanti di akhirat Allah mudahkan untuk orang muslim yang rajin menuntut ilmu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya tentu kita inginkan untuk kita dapatkan. Ikhwani dan akhwat fid din, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terhalang kita dalam sebuah kegiatan yang tidak bisa dielakkan namun alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama membaca masalah akidah dan sama-sama memahaminya, mempelajarinya. Pada kesempatan yang lalu bagi ikhwan yang memegang kitab terjemahan yang telah dijadikan standar sekarang ke halaman 80 ya. 81, 81. Ya halaman 81. Dan bagi ikhwan yang memegang kitab sebahagian kecil ada yang memang tahu kopi kitab saya ini di halaman 57. Sebelum kita memulai, kita kembali sedikit ke belakang ya, karena ini bersambung. Karena kita sedang putus di tengah jalan, di tengah eh, alenia, maka kita berbalik sedikit ke belakang secara ringkas Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata bahwa idza arafta dzalik setelah kamu ketahui yang telah lalu wa arafta anna tariqa ila Allah taala la budda lahu min a'da'i qa'idina alai engkau akan tahu bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala jalan menuju dakwah pasti memiliki musuh-musuh yang senantiasa menghalangi dakwah tersebut ahli fasahatin wa ilmin wa hujaj mereka juga fasih dalam berbicara, mereka juga punya ilmu, mereka juga punya hujah-hujah. Fal wajibu alaika an ta'lama min dinillahi yang wajib atasmu wahai muslim, wahai muslimah, engkau mengetahui belajar agama Allah ma yasiru silahan laka yang mana ilmu yang kamu ketahui ini harus menjadi senjata bagimu tuqatilu bihi haula'i syayatin engkau perangi dengan ilmu ini dengan memakai ilmu ini mereka-mereka tersebut para syaitan-syaitan jin dan dan manusia alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jal yang mana pemimpin mereka pendahulu mereka syaitan yaitu iblis telah berkata kepada Rabb kita azza wa jal la a'udanna lahum siratakal mustaqim aku akan jauhkan mereka dari jalanmu yang lurus Tsumma la'atiyannahum. Kemudian aku akan serang mereka min baini aidihim dari arah depan mereka wa min khalfihim dari belakang mereka wa an aimanihim dari kanan mereka wa an syama'ilihim dari kiri mereka la tajidu aktsarahum syakirin dan engkau tidak menemukan kebanyakan mereka bersyukur. Sampai di sini pertemuan kita yang lalu dan sebenarnya pertemuan kita yang lalu sampai yang sebelum ayat sampai yang sebelum sebelum ayat. Baik, kita masuk kepada ayat dulu baru kita sambung ke halaman berikutnya. Di sini Fadilatul Syekh membawakan imamnya orang sesat. Kalau imamnya orang-orang yang mendapat petunjuk adalah para nabi dan para para rasul. Dan khusus untuk umat akhir zaman, imam kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah. Khusus buat umat akhir zaman. Namun imamnya orang-orang sesat satu. Mulai daripada zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat yaitu iblis. Darinya lah datang seluruh kebatilan sumber seluruh kesesatan. Itulah pemimpin mereka, itulah imam mereka, itulah yang mereka ikuti. Iblis telah menyiapkan perangkap-perangkap yang sangat banyak. Perangkap-perangkap yang sangat tidak terhitung jumlahnya. Saya sering memberikan permisalan kepada kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Permisalan itu adalah Bayangkan seandainya ada seorang lelaki yang mulai dari pandainya dia berpikir. Ini ilustrasi saja. Seorang lelaki yang pandai berpikir. Mulai dia pandai berpikir, yang dipikirkannya itu bagaimana cara nipu orang. Dia terlahir dari keluarga kaya, dia tidak memikirkan makan dan minumnya. Mulai dia mulai pandai berpikir yang dia pikirkan bagaimana cara bisa menipu orang. Sekarang lelaki itu telah berusia 80 tahun. Setiap hari dia memikirkan bagaimana cara menipu orang, bagaimana kata untuk menipu orang, bagaimana caranya biar orang bisa tertipu. Sekarang lelaki itu semenjak dia pandai berpikir, sekarang umurnya sudah 80 tahun. Alangkah mahirnya orang ini dalam menipu. Alangkah indahnya kata-katanya padahal di dalamnya adalah racun. Alangkah pandainya dia membujuk konsumen untuk tergiur padahal sebenarnya itu adalah kecelakaan bagi konsumen itu sendiri. Karena setiap hari kerjaannya berpikir untuk menipu orang. Menciptakan cara-cara baru, kalimat-kalimat baru, gaya-gaya baru untuk menipu. Maka di dalam kepalanya di saat ini telah berumur 80 tahun, ratusan trik dan cara untuk menipu orang. Kalau itu untuk seorang manusia yang umurnya 80 tahun, sudah berapa ribu tahun umur iblis setiap hari kerjaannya itu. Setiap hari kerjaannya memikirkan cara baru untuk menipu anak cucu Adam maka tidak akan ada yang bisa selamat dari jebakan iblis, tipu daya iblis kecuali ketulusan dan keikhlasan mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan ini yang kita ikuti, pemimpin kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja kita tertipu, kita tertipu oleh orang alim karena kita ikut karena kealimannya dan kita tidak tidak peduli apakah yang disampaikan itu perkataan Nabi atau tidak, jauh kita sudah melenceng dari jalan Allah Tabaraka wa taala. Walaupun kita ikut seseorang yang kita anggap alim, jangan karena dia, tapi karena apa yang keluar dari lisannya daripada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah imam mereka. Inilah pemimpin mereka. Bayangkan kalau seorang nabi hanya berdakwah untuk satu kurun tertentu, Iblis berdakwah dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Dikumpulkannya seluruh materi dakwah itu. Oleh karena itu kita akan sangat tercengang melihat kesalahan itu menyeluruh di seluruh dunia. Dan hampir sama. Merayakan maulid Nabi itu di dunia. Bid'ah internasional. Ya. Berzikir berjamaah beramai-ramai satu suara dipimpin orang, itu bid'ah internasional. Cinta kepada kuburan, orang-orang saleh berdoa di sana, memberikan persembahan, memberikan sesajian, membaca Al-Quran di situ, berdoa di situ akan lebih dekat kepada Allah, lebih mudah untuk itu, mengambil berkah dari airnya, dari menyentuhnya, dari segala macam, bid'ah internasional, syirik internasional. Karena datang dari seorang imam. Imam dalam kekufuran. Imam di dalam kebatilan. Imam di dalam kesyirikan. Dialah yang telah diingatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dahulu sebelum Nabi Adam menjejakkan kaki di permukaan bumi telah bersumpah di hadapan Allah. La aq'udanna lahum suratakan mustaqim. Aku akan membuat mereka tersingkir dari jalanmu yang lurus di depan Allah. Iblis telah mengumandangkan ikrar ingin bersumpah untuk dia bersumpah pakai nama Allah bersumpah dengan keagungan Allah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Manusia paling bejat di permukaan bumi yang kita kenal siapa? Fir'aun yang diterangkan oleh Al-Quran akan kebejatannya, akan kefasikannya, akan kekufurannya, akan keingkarannya Fir'aun. Simbol manusia paling kufur di permukaan bumi. Yang sampai berani mengatakan dia adalah tapi ketika ketemu dengan malaikat maut ciut dia. Ciut nyalinya. Sehingga ketika hendak akhir hayatnya dia mengatakan, "Amantu billadzi amanat bihi Banu Israel. Aku sekarang beriman. Baru bertemu dengan siapa? malaikat maut. Kekufurannya, kesombongannya hancur begitu bertemu dengan malaikat maut. Ciut nyalinya. Apalagi kalau dia bertemu nanti dengan dengan Allah. Maksudnya di padang masyar, di mata peradilan Allah Ta'ala Ta taala bukan bertemu melihat maksudnya. Karena bertemu belum tentu untuk Melihat, melihat itu hanya khusus untuk orang mukmin. Melihat khusus untuk orang mukmin. Makanya definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi walaupun tidak melihat. Orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW itu definisi para sahabat. Bertemu dengan Rasulullah dan wafat di atas keimanan. Ini sahabat. Bukan orang yang melihat. Karena di antara para sahabat Nabi ada yang ada yang buta. Itu sahabat. Karena dia bertemu dengan Nabi walaupun tidak tidak melihat. Bertemu dengan Allah akan lebih ciut lagi nyali Fir'aun laknatullahi alaih. Tapi nyali syaitan tidak ciut walaupun di hadapan Allah tabaraka wa taala untuk ingkar kepada Allah tabaraka wa taala. Ini adalah imam imam daripada orang-orang yang kafir kepada Allah. Bahkan di hadapan Allah dia bersumpah dengan keagungan Allah untuk menyesatkan manusia. Ini gambaran dari Allah Taala, bukan keterangan, bukan gambaran. Keterangan dari Allah taala akan kekufurannya iblis. Iblis itu itulah yang telah mengatakan, saya akan jauhkan mereka dari jalanmu yang lurus, saya akan datangi mereka, serang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kamu tidak akan menemukan kebanyakan hambamu orang-orang yang bersyukur. Ini tekad iblis ini rencana iblis. Dan iblis pada waktu itu belum tahu berhasil atau tidak. Ini perlu diketahui dalam masalah ini. Iblis ketika mengatakan ini dahulu di hadapan Allah, dia hanya zannya saja. Zan itu apa ya? Eh, apa? Dia, dia mengira-ngira saja. Dia mengira-ngira saja. Dia mengira, dia memprediksi, memprediksi lah bahasa yang paling bagus. Dia memprediksi akan bisa menghanyutkan kebanyakan hamba Allah. Dia akan memprediksinya seperti itu. Jadi dia bukan mengerti takdir ya. Karena ayat Allah yang lain mengatakan walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu. Dan iblis telah benar-benar mencapai zonnya. Dia iblis telah benar-benar sampai kepada prediksinya. Berarti apa yang dikatakan di hadapan Allah adalah prediksi dan terbukti. Terbukti. nah, nah ini adalah eh, bahagia daripada satu yang harus kita ketahui. Intinya adalah ketahuilah agama Allah, terutama tauhid, karena akan ada orang-orang yang benci dan tidak suka kepada tauhid dan kepada agama Allah secara umum akan memiliki kekuatan berbicara akan memiliki ilmu-ilmu yang mereka miliki untuk membantah syariat, akan memiliki hujah-hujah berbicara untuk mengalahkan dakwah, untuk menyerang dakwah. Karena imam mereka telah melakukan itu dan mereka mengikuti imam mereka tersebut yaitu Iblis Laknatullahi alaih. Belajarlah agar kita memiliki senjata untuk berhadapan dengan mereka. Karena mereka tidak akan tinggal diam, qaidin, selalu menunggu, selalu menanti, menjadi penghalang Nah, Lanjut kita kepada yang akan kita baca pada kesempatan kali ini di halaman 57 di dalam kitab asli yang saya pegang di dalam terjemahan 81. Walakin idza aqbal ta'ala Allah. Walakin idza aqbal ta'ala Allah. Setan yang sedemikian mahir akan tetapi dan akan tetapi apabila engkau bersungguh-sungguh menghadap Allah bersungguh-sungguh. Wa asghaita ila hujajillah. Wa asghaita dan engkau benar-benar mendengar ila hujajillah kepada hujah-hujah yang telah Allah turunkan. Wa bayyinati dan keterangan-keterangan yang telah Allah turunkan. Fala takhaf wala tahzan. Jangan takut jangan sedih. Jangan gentar, jangan sedih. Karena Allah telah menjamin di dalam Al-Quran, Inna kaida syaitani kana da'ifa. Sehebat apapun hujah-hujah mereka, sehebat apapun hujah-hujah yang mereka bawa untuk membantah syariat, Allah menjamin inna kaida syaitani kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan sesuatu yang lemah. Lemah apabila berhadapan dengan hujah Allah. Kuat apabila kita menghadapinya bukan dengan hujah Allah. Terasa kuatnya. Tetapi apabila dihadapi dengan hujah yang telah datang daripada Allah dan keterangannya, maka semua itu lemah. Semua itu lemah. Karena Allah menjaminnya lemah. Kita lanjutkan terjemahannya nanti kita kembali untuk mensyarahnya. Wal amiyu minal muwahhidin seorang yang awam dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Awam di sini maksudnya bukan awam beneran, tapi orang yang bukan ahli ilmunya. Orang yang bukan ulamanya, tapi orang-orang yang benar serius berhadapan kepada agama Allah. Bukan amir dia tidak tahu apa-apa, bukan itu. Tapi orang awam di sini maksudnya yang bukan ulamanya. Seorang yang ami daripada orang-orang yang bertauhid libul alafa min ulama'iha ulail musyrikin. Akan mampu untuk mengalahkan seribu dari ulama-ulamanya orang-orang musyrikin. Kama qala Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa inna jundana lahumul ghalibun sesungguhnya tentara-tentara kami mereka lah orang-orang yang menang ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah tidak satu pun kebatilan yang ada ini kaedah ya ini kaedah santum catat tidak satupun kebatilan di permukaan bumi ini yang ada melainkan syariat Islam telah memiliki argumentasi untuk menerangkan bahwa itu batil. Karena hujah Allah di permukaan bumi, Al-Quran dan Hadis tidak akan pernah membenarkan satu kebatilan pun. wahyu-wahyu yang telah Allah turunkan sempurna sehingga tidak akan ada satu kebatilan pun yang bisa berdiri di hadapan kebenaran yang telah diturunkan oleh kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah penerang segala sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau katakan, "Idza akbal ta'ala Allah," ketika engkau mau menghadap Allah. Dirimu, jiwamu, badanmu, pikiranmu, ilmumu kembalikan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala bawa, turunkan. Wa asghaita ila aujadillah. Engkau mendengarkan hujah-hujah Allah. Mendengar bukan sekedar mendengar kemudian hilang, akan tetapi mengetahui hujah-hujah Allah, mempelajari hujah-hujah Allah, mempelajari syariat Islam yang hak. Maka semua akan jelas. Semua akan jelas. Yang halal kelihatan jelas halalnya, yang haram kelihatan jelas haram. Namun ada sebahagian kecil yang akan kelihatan samar-samar ini kekhususan yang Allah berikan kepada ahli ilmu, hanya mereka yang pandai melihatnya. Namun secara umum semuanya jelas. Ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, namun ada umurun mustabihat. Ada masalah-masalah yang samar-samar. La ya'lamuhunna tidak ada yang mengetahui masalah ini. Apakah dia masuk ke halal atau yang haram? Katsirum minanna. Kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia susah untuk melihatnya, masuk yang haram kah atau masuk yang yang halal. Kebanyakan manusia, namun ada sedikit manusia yang bisa melihatnya. Siapa dia? Para ulama. Namun apabila kita kembali kepada jalan yang hak, akan kelihatan terang. Karena agama ini lebih terang daripada sinar matahari. Agama ini dikatakan oleh Rasulullah SAW lebih terang daripada sinar matahari. Karena sinar matahari tidak akan menerangi jalan di malam hari. Sementara Islam menerangi jalan di malam hari, apatah lagi siangnya. Nabi mengatakan, Tarat tukum 'alal mahajjatil bayda Lailiha karena hari. Aku tinggalkan kalian di sebuah jalan, sebuah jalan menuju Allah diterangi oleh sunnah Rasulullah SAW, keterangan dari Rasulullah. Jalan ini malamnya bagaikan siang. Malamnya bagaikan siang. Lalu bagaimana dengan siangnya? Saking terangnya cahaya yang datang, cahaya ilmu yang datang dari Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad SAW menggambarkan cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Tapi dengan syarat akbalta. Kamu benar-benar serius. Ya Allah, apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah katakan serius, terima. Tapi kalau masih pikirkan dulu tak, iya, enggak betul enggak nih, betul enggak nih, <laughs> ya, itu enggak, enggak serius. Asghaita, simak dengan baik keterangan daripada Allah dan Rasulnya. Pelajari dengan baik. Maka akan terang jalan. Ketika terang jalan, bagaimanapun cara orang menggoda kita untuk menerangkan ini halal ini haram di, di, dibolak-balik oleh dia yang halal dijadikan haram yang haram dijadikan halal tidak mempan ya karena jalannya jelas sebuah perumpamaan yang juga sering saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kalau sudah tahu, nggak akan bisa orang menipu kita. Betul tidak? Semua kita yang tahu sekarang, yang sekarang ini tahu, kemana jalan kalau sekarang kita ambil kendaraan mobil tahu jalan ke Jakarta bagaimanapun orang berusaha untuk tipu kita kita nggak akan bisa tersesat karena kita sudah tahu jalan menuju Jakarta yang tidak tahu jalan ke Jakarta nah itu sangat mudah nipunya sangat mudah nipunya nanti ke sini nanti ke sini ke sini sangat mudah nipu karena dia tidak tahu jalan selain ini beloknya kemana selain ini beloknya kemana selain ini kemana beloknya kemana beloknya tapi bagi yang tahu dan sudah lalu lalang dalam dunia. Transportasi Pekanbaru Jakarta, bagaimanapun orang menipunya, dia tidak akan dia tertipu karena dia tahu jalan. Nah, bagi yang tahu hujah-hujah Allah, yang belajar, yang mengetahuinya, inna kaida syaitani kana daifa. Tipu daya syaitan lemah. Nampak. Saya sering menyampaikan ke kawan-kawan, dan ini bukan ilustrasi, kebenaran yang kita lihat. Selama ini, ini sebagian kita mungkin ya, bukan semuanya. Akan tetapi ini terjadi banyak. Selama ini, bertahun-tahun kita hanyut dan tidak tahu ini suatu hal yang terlarang dalam agama Islam. Kita menganggapnya sebuah pendekatan diri. Kita menganggapnya sebuah ibadah kita menganggapnya sebuah bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW bertahun-tahun. Namun ketika kita mulai mendengar seruan dakwah yang hak, ketaatan kepada Rasulullah, jangan lakukan sesuatu yang tidak disampaikan Rasulullah. Hanya dalam waktu sekian bulan, mungkin sekian minggu, kita sudah tahu. Ternyata yang bertahun-tahun kita anggap sebagai ibadah malah sesuatu yang menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu Coba lihat terangnya jalan. Selama ini kita ikuti jalan ini, kita ikuti jalan itu, kita ikuti jalan ini, kita ikuti jalan itu, kita ikuti ini, kita ikuti itu, semuanya sama. Mengantarkan kita kepada sesuatu, satu hal yang sama buta terhadap mana yang Allah ridhoi, mana yang tidak Allah ridhoi. Namun ketika mendengar suara Al-Quran dan hadis disampaikan oleh ustaz-ustaz kita yang mudah-mudahan kita berharap bersatu di atas jalan kebenaran Oh, ini ternyata permasalahan. Oh, selama ini bertahun-tahun saya hanya di dalam kebatilan. Oh, selama ini bertahun-tahun saya hanya di dalam sesuatu yang tidak mendekatkan diri saya kepada Allah. Selama ini saya bertahun-tahun hanya dalam kebiasaan masyarakat saja. Selama ini saya bertahun-tahun hanya di dalam obrolan orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia dakwahkan. Dan ini yang sering membuat masyarakat kita merasa aneh terhadap dakwah yang hak. Selama ini bertahun-tahun dia menjadi pengikut setia, baru belajar dua minggu, tiga minggu, dua bulan, tiga bulan sudah membantah. Dan anehnya lagi ketika membantah, ustadz yang bertahun-tahun dia belajar nggak bisa jawab. Seperti yang saya katakan, ini terjadi pada diri sebahagian kita. Betul atau tidak? Ya. Lihat jalan yang hak, jalan yang lurus. Mudah sekali dia mudah untuk dipahami, masuk logika yang sehat, berdasarkan ketentuan yang jelas, bertahun-tahun orang menjalankannya, bertahun-tahun dia menjadi juru dakwah, ditanya nggak bisa jawab. Lihat hujah Allah yang hak. Oleh karena itu, Allah menerangkan di dalam Al-Quran, Inna kaidah ikan atau ikan Kait syaitan, tipu daya syaitan, dakwah syaitan lemah. Lemah, lemah sekali. Dengan syarat yang tadi, akbal ta'ilallah. Serahkan diri kepada Allah, serahkan jiwa kepada Allah, serahkan pemahaman, akidah, tauhid kepada Allah tabaraka wa taala dan keterangan-keterangannya. Ketika datang keterangan dari Allah dan Rasulnya sami'na wa ta'ana. Pasti nampak jalan yang lurus itu. Nah, lanjutkan oleh beliau e, ditambahkan oleh oleh oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam syarahnya yang perlu Anda takutkan terhadap diri Anda ketika Anda tidak tahu yang hak. Tapi kalau Anda tahu yang hak, jangan takut. Tipu daya setan itu lemah. Yang perlu Anda khawatirkan kata beliau terhadap diri kita, yang perlu kita khawatirkan terhadap diri kita ketika kita tidak bisa, tidak mampu untuk menerima kebenaran. Disampaikan orang kita Allah, dibacakan orang kepada kita hadis Nabi Muhammad, enggan kita untuk mengikutinya. Di sini kita perlu takut. Ketakutan itu karena kita takut kita tidak bisa berhadapan menghadapkan diri kita kepada Allah dengan sempurna. Di saat itu akan datang tipuan setan kepada kita. Walaupun di depan kita ini ada seribu jalan. Dan jalan Allah hanya satu. Sementara kiri dan kanannya 999 jalan ciptaan setan. Tidak perlu takut. Kalau kita sudah tahu jalan yang satu itu. Itu yang beliau bawakan di sini. Dan beliau tambahkan dengan mengatakan sesungguhnya orang yang mengikuti jalan setan karena dia mengikuti setan. Bukan karena setan itu kuat. Dia yang telah memberikan kesempatan kepada setan untuk memimpin dirinya. Dia yang memberikan kesempatan kepada setan dengan kepatuhannya kepada bisikan setan. Sebenarnya syaitan itu tidak kuat. Dan syaitan telah mengaku di hadapan Allah yang tidak mampu kugoda adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas menjadi hamba Allah, tidak berani menentang perkataan Allah, tidak berani menentang perintah Allah, tidak berani menentang larangan Allah, ini orang yang ditakuti oleh syaitan. Ini orang yang syaitan mengatakan gak sanggup aku goda. Dan inilah sebenarnya makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wal amiyu minal muwahhidin dan seorang yang awam dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Kita katakan tadi, maksud orang awam ini bukan orang yang bodoh, yang nggak tahu apa-apa, tapi orang-orang yang betul-betul ingin menyerahkan agamanya kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh kepada Allah dan Rasulnya, tapi bukan dari dari barisan para ulamanya. Ya seperti kita kita, ini orang awam dari kalangan muwahhidin. Kita bukan para para ulama. Kita hanya segelintir orang yang punya sedikit ilmu tentang syariat. Berbeda dengan mereka para gudang-gudangnya para ilmu. Apa yang bisa kita dapatkan dari ilmu agama? Apa yang telah kita dapatkan dari ilmu agama? Cuil sekali. Sehingga jauh ribuan jutaan miliaran kilometer antara kita dan istilah seorang alim atau ulama. Ya. Cukup Orang awam seperti kita, orang yang mengerti sedikit ilmu syariat seperti kita, tidak barisan para ulama, bisa mengalahkan ribuan dari ulama-ulamanya orang-orang musyrikin. Seorang ahli ilmu di dalam ilmu akidah asyariah. Suatu saat berceramah meyakinkan para audiens bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas. Tidak berada di atas. Dia mengatakan keyakinan bahwa Allah berada di atas, di atas arasy adalah kebatilan yang salah yang harus diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, dia ada di mana-mana. Dengan segala macam argumentasi, dengan segala macam dalil, dengan segala macam cara berpikir, dengan segala macam filosofi, dengan segala macam argumentasi akal yang dia bawakan meyakinkan para jamaahnya di hadapan khalayak ramai datang orang awam bertanya dari ahli sunnah Wahai imam, apa yang telah engkau bawakan tadi daripada seluruh argumentasi untuk menyatakan bahwa Allah tidak berada di atas. Namun pertanyaan saya cuma satu. Tolong jawab wahai imam, apa ini yang ada di dalam dada saya ini? Setiap saya hendak berdoa, selalu saya hanya bisa menghadap ke atas. Nggak bisa saya menghadap ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke bawah nggak bisa. Tolong jawab, apa ini yang ada di dalam dada saya ini? Setiap saya hendak berdoa kepada Allah, setiap saya hendak meminta kepada Allah, yang bisa saya lakukan itu hanya ke atas. Dan orang yang bertanya ini namanya Al-Hamadani sambil memegang kepalanya Imam Asy'ariyah itu berkata Hayyaranil Hamadani Hayyaranil Hamadani Hamadari telah membuat aku pusing. Hamadari telah membuat aku pusing. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kelebihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ini diakui oleh seluruh para ulama. Kelebihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah sebuah kebatilan dengan dalil yang mereka bawa. Biasanya orang-orang yang punya syubhat, yang salah memahami, mereka juga berdalilkan dengan al mereka berdalilkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang membuat mereka akhirnya terperosok ke dalam jebakan syaitan, memahami sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan yang semestinya mereka pahami. Kelebihan Syekhul Islam karena beliau adalah orang yang sangat pintar, dari dalil mereka itu dibawakan bahwa Anda salah paham. Dalil Anda membantah diri Anda sendiri. Itu kelebihan Syekhul Islam Ibnu ini. Dan banyak para ulama belajar ilmu ini dari beliau, dari kitab-kitab beliau. Ketika menyerang ahlul batil dengan dalil ahlul batil itu sendiri. Ini para ulama. Ini ini para ulamanya. Kita kembali kepada yang tadi. Satu orang awam seperti kita daripada orang-orang yang bertauhid, Allah taala yakinan akan mengalahkan ribuan para ulama musyrikin. Ini sudah kita lihat Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Kita berbicara yang hak sesuai dengan apa yang kita ketahui daripada kitabullah dan hadis Rasulullah. Di hadapan jutaan manusia yang berbeda dengan pendapat kita ketika kita sampaikan kebenaran yang murni bersumber dari kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW. Tidak satu pun yang bisa berdiri di hadapan hujah itu. Tidak satu pun. Masalah demokrasi. Jutaan manusia di Indonesia dan dunia meyakini itu satu kebaikan. Meyakini itu satu jalan untuk bisa meraih kejayaan Islam. Sehingga sebagian mereka lari membentuk sebuah partai Islam kemudian ingin menggabungkan dan segala macam. Katanya partai dakwah dan segala macam. Kita tanyakan kepada dia dua pertanyaan sesuai dengan yang kita terima dari kitabullah. Tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan ini membuat mereka diam seribu bahasa dan tidak bisa menjawab. Pertanyaan pertama, bukankah wajib bagi kita untuk berakidah, berkeyakinan yang berhak memimpin hukum yang berhak ditegakkan di permukaan bumi hanya hukum Allah semata. Bukankah wajib kita meyakininya? Hukum Allah lah yang harus memimpin manusia? Mereka menjawab ya. Pertanyaan saya yang kedua, bukankah wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah? Kalau hukum Allah itu disingkirkan, diganti dengan hukum yang dibuat oleh manusia sendiri, Bukankah wajib hukumnya kita menolak? Kita protes? Kita tidak suka? Ketika hukum Allah disingkirkan, digantikan dengan hukum yang kita buat sendiri. Bukankah wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah dalam akidahnya? Ini sebuah kesalahan yang harus diberantas. Ini sebuah kesalahan kebatilan yang harus tidak disetujui. Dia tidak akan bisa menjawab tidak. Dia pasti menjawab, ya. Pertanyaan ketiga, hukum demokrasi yang sekarang kita banggakan, masuk bagian pertama atau masuk bagian kedua? Jelas permasalahan. Hukum demokrasi sekarang yang kita berbangga-bangga dengannya, masuk hukum Allah kah? Yang wajib kita yakini harus memimpin atau masuk hukum yang dikarang manusia untuk manusia menyingkirkan hukum Allah yang wajib untuk kita ingkari. Masuk bagian mana dia? Tidak akan ada yang berani masuk hukum Allah. Tidak ada yang berani menjawab. Dia pasti masuk bagian ya yang kedua. Jelas. Bayangkan kejelasan ini lebih jelas daripada matahari di siang hari jam 12 siang tidak jelas di sebagian orang-orang yang merasa dirinya kumpulan majelis ulama Indonesia. Coba lihat. Agama Islam itu tidak susah-susah. Masuk dalam pikiran orang yang punya cara berpikir yang tidak idiot, serendah apapun IQ-nya untuk memahami agama agama Islam bisa masuk ke dalam akalnya. Tapi kadang-kadang karena terlalu pintar jadi nggak paham. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang telah kita bawakan kemana-mana. Alhamdulillah sampai saat ini tidak seorang pun yang berani berdiri di hadapan hujah ini. Tidak seorang pun yang berani berdiri di hadapan hujah ini. Kalau ataupun mereka membantah, membantahnya di belakang. Tidak berani di depan kita. Dan kita sampaikan, saya punya handphone silakan. Siap 24 jam. Silakan hubungi. Diam seribu bahasa. Jadi sekali lagi, sebenarnya kekuatan berargumentasi adalah kekuatan argumentasi yang ada dalam Allah. Tinggal bagaimana kita memahaminya dan menyajikannya dengan cara yang tepat. Dan cara menyajikan yang tepat pasti berangkat daripada pemahaman yang tepat. Disinilah disuruh kita untuk berusaha untuk mengetahui hujah-hujah Allah Taala. Allah berjanji, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berjanji, wa inna jundana lahumul ghalibun, tentara-tentara kami mereka pasti menang. Allah berjanji. Tentara Allah adalah orang yang memiliki hujah-hujah yang telah Allah turunkan, keterangan-keterangan yang Allah turunkan. Lanjut kepada halaman berikutnya karena masalah masih terkait fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan. Tentara-tentara Allah, merekalah orang-orang yang menang dengan hujjah dan lisan kama annahumul ghalibuna bisayfi wasinan sebagaimana mereka juga orang-orang yang menang dengan pedang dan tombak. Sampai di situ? Terus kan? Wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silah. Sesungguhnya kekhawatiran adalah kepada orang yang bertauhid yang berjalan di atas jalan walai sama silah namun dia tidak memiliki senjata. Sampai di situ atau lewat? Ya. Sampai di sini permasalahan kita sekali lagi orang-orang Allah telah berjanji bahwa tentara-tentara Allah pasti menang dengan hujah dan lisan, dengan pedang dan dan tombak. Di sini jihad terbagi dua. Jihad dengan senjata, jihad dengan hujah. Berkata Imam ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sesungguhnya hujah berjihad dengan hujah lebih afdal daripada berjihad dengan senjata. Bahkan berjihad dengan senjata tidak akan terwujud sebelum adanya jihad dengan hujah. Afdalnya jihad dengan hujah dibandingkan dengan senjata adalah bahwa menusukkan pedang di leher orang musyrik bisa dilakukan oleh seluruh manusia. Tidak peduli dia ulama tidak ulama asal dia punya tenaga untuk menghujamkan pedang di leher orang-orang musyrik di dalam jihad dimiliki kemampuan itu oleh seluruh orang tapi untuk menghujamkan menghujamkan hujah Allah di dalam akidah orang-orang yang salah hanya dimiliki oleh para ulama hanya dimiliki oleh para ahli ilmu nggak semua orang punya oleh karena itu beliau mengatakan dari sisi ini berdakwah dengan hujjah lebih afdol daripada berdakwah dengan pedang. Bahkan berdakwah dengan pedang tidak akan terwujud sebelum dimulai berdakwah dengan hujjah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baraka wa an'ama wa rasulih Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.